بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Di pagi Ramadan yang ketujuh ini Mari kita sama-sama kembali memanjatkan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kepada kita kesempatan hidup Alhamdulillah Allah masih menitipkan di batang tubuh kita nikmat sehat, taufik dan hidayah menyeti batang tubuh kita. Dengan bermodalkan tiga faktor nikmat, khususnya taufik dan hidayah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, di tengah kecapian kita masing-masing, bahkan di tengah ngantuknya kita, dan di tengah urusan dan kesibukan kita Alhamdulillah dengan anugerah taufik dan hidayah semua itu dapat kita atasi dan dapat kita berkumpul dan berhadir sekaligus kita memperbaharui niat dan iktikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala sengaja aku iktikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pengasih dan penyayang menerima kegiatan kita seperti ini khususnya dan umumnya kegiatan-kegiatan kita di bulan Ramadan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena Ibadah yang kita kerjakan itu walaupun sedikit. Tapi diterima oleh Allah jadi banyak. Daripada banyak kita beribadah tidak diterima, tidak ada artinya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan baik pembacaan Yasin, Iza waqa'atil waqi'ah, tabarak, tahlil, nuntut ilmu dan lain-lain kegiatan kita mudah-mudahan diterima Allah taala. Amin. Hampir menangis batin kita pada ketika membaca doa selesai tarawih. Di situ kita menyerahkan ibadah kepada Allah. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر شريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين من تترمى Jangan dijadikan ya Allah kami Ramadan ibadah yang kami kerjakan ini minal asyia dari orang yang celaka mardudin lagi ditolak. Kami menginginkan ibadah kami ya Allah suada makbulin untung lagi diterima. Bukan itu saja doa kita malam-malam tarawih. Selesai kita mengerjakan sembahyang witir pun kita berdoa. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tatarru'ana wa ta'budana. Ta وسائر أعمالنا ولا تعذبنا يوم القيامة إنك أنت الغفور الرحيم يا الله terimalah puasa kami terimalah sembahyang kami lihat minta terima Satu kelingahan kita ibadah cuma kerja selesai. Terima kadanya kita kadang memperhatikan. Walaupun wawanan terima dan tidak wawanan Allah, tapi Allah minta kepada kita supaya ibadah begini caranya yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah menerima kegiatan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka itulah Pak, Bu, Mudah-mudahan kita diingatkan Allah pada ketika kita berbuka puasa. Dau, nging, korma tiga biji. Setelah membaca ya azim, ya azim, ya azim. Anta ilahi, la ilaha ghairuk. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم illal azim ngam jangan berbunyi ngam jangan cakar dipandir tuh cap lap selesai tiga biji jangan kegiatan yang lain dulu batunduk hampir menangis batin kita ya Allah ya Rabbi sambil membaca lidah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabbata ajiru ajru insya Allah ya Allah ya Rabbi Sampai disinilah kemampuan hamba mengerja perintahmu puasa ini. Ulun kawa kayak ini aja ya Allah. Ulun kada kayak orang alim mengerja ibadah ini ya Allah. Banyak kekurangan ibadah ulun ini. Ulun mengaku ya Allah, puasa ulun kada kayak orang alim. Ampuni ulun ya Allah. Tarima puasa ulun ini tarima ya Allah. Ini pun jakanya kada engkau menolongi ulun kada kawa. Tarima ya Allah puasa ulun, tarima ya Allah. Tugawian imbah makan kurma membaca Allahumma lakasum Pertanyaan. Enam hari sudah puasa. Kayak itukah kita berbuka? Itu dijawab di dalam jiwa masing-masing. Ibadah ulun-ulangi kalau diterima walaupun sedikit jadi banyak daripada banyak tidak diterima dada artinya. Hanya anak mulai kemarian kainana, mun ingat jo tuh pulang. Enam hari belum lagi. Bujur aja lah. Bujur aja lah. Alham. Nah, untung datang nang kainana. Insya Allah kada rugi. Yasin tak baca Idza waqatil waqiah tabaca Tabarak tabaca Mama Abah diganang tika surah Insya Allah kada rugi Insya Allah kada rugi Kurang lebih 3 per 4 jam lah kita babacaannya Babacaannya 3 per 4 jam Saparapat jam atau 20 menit Yasin ida wakatil waqiah tabarak Bulikan kita masing-masing usaha Ilmu penting Lalu apa yang kita bicarakan supaya terarah ulun salut lawan pian-pian ini? Salut ulun. Jauh-jauh datangan alham. Bahkan dinilai kada kurang kegiatan kita daripada di luar pada bulan Ramadan. Nang kayu ini orangnya banyaknya sulit kita mengumpul. Bujur kada? Allah membuka akan taufik hidayah. Alham syukuri. Urusan pahala itu urusan Allah kita jangan meminta pahala lawan Allah. Kita kerja, terserah Allah Ta'ala aja. Serahkan lawan Allah Ta'ala. Cuma satu minta tarima. Minta tarima tuh iya, mulai berpahala juga. Nah, mulai sudah. Biar aja orang memadahkan bapak mendengari guru bakri itu beradamian aja, biar aja. Insya Allah ada aja manfaatnya. Kisah dulu kita. Kain dulu, belum dapat ilmu lagi. Ibadah sudah bang bulan puasa nih Pak Ayu buai babacaan nih kita mendengar babacaan pahalanya ganal banar. Nama membacanya baliuran. Halolong, halolong mairit baca Yasin. Ya Allah, sidin mah gawe-gawe garunom garunom aja. Yasin al-Quran al-Hakim innaka al muslimin ala al mustaqim. Itu dari Ya. Allah. Lakad ke Nyamannya eh orang membawa bawa amal seorang dijo, trijo. Tapi kada dapang di sini nang kayak itu dada baca Yasin tadi. Nang ada, wah ini kada dapang lagi. Ngalih kan bacaan bulan puasa ini mun langsung lurus coba bacaan, mengantukan tukang baca kada paham. Yang akan kita bicarakan hari ini dan minggu-minggu yang akan datang perjalanan hidup kita. Buka di dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi. Perjalanan hidup kita melalui lima alam. Ini insya Allah kita bicarakan. Mulai kita diciptakan Allah sampai nanti surga dan neraka, manusia pasti melalui lima alam. Alam pertama kita berada di alam arwah. Jamak taksir, mufradnya alam roh. Dua, kita berada di alam rahim jamaknya arham. Dalam perut ibu, itu alam rahim atau alam arham. Tiga, alam dunia lihat lima di tengah paningginya alam dunia kita sekarang berada di alam dunia dua alam sudah kita lewati akan menghadapi dua alam berikutnya keempat akan kita hadapi setelah kita meninggal dunia alam kubur juga bisa disebut alam barzakh Kabila masuknya wallahu a'lam. Pokoknya hidup akan menghadapi berikutnya alam yang keempat, alam kubur. Lima, alam akhirat atau alam kiamat. Secara jujur dan kita rinciakan nang lima ini, dua tahun hanya habis sekali seminggu pembicaraan kita. Coba ingatakan dia. Dua tahun nanyar habis. Cuma tergantung ulun, ya kan? Mun sudah kali limanya sudah selesai kita bicarakan, lalu dipanjangkan Nah, lalu dipanjangkan Nya handap itu tadi. Nya bisa berpanjang. minto aja. belum <laughs> tuh lu mangisahakan aja pulang sudah dikisahkan copet paloi paloi bulan puasa paloi bulan puasa hendak hari raya umpat juga ke pasar cuci mata ibat juga paloi ini hendak cuci mata juga tulak ke pasar karena hendak hari raya bibinian ada juga nang jadi copet hendak mencopet paloi paloi ini kan ada berduit Cuma putungan mantap. Jangan duit kantong aja rabit. Kantong salawar. menggipak nomor dua tadi. yang bibini nang copet tadi. Pak menggipak Kipak nasa cap menyusuk ke kantong nampak pak paloi kantong salawar. Kantong salawar paloi rabit. Ganangan duit pina bakumpul nih tuh Tak kacak anggit paloi. Nah, simpun nangit paloi tak kacak ujar paloi maanoi copet ikam apabila malapas anggit koko kuciaki bahwa ikam adalah copet kacak tarus muhai tapak sacupit kacak tarus di dunia anggit paloi merangkat bagana kan sadang kalau sudah itu mengisahkan nih Nah, jadi ada aja yang bagus dicupit orang tuh nah. Eh, tak cupit orang kada berduit, kantung rabit, tak kacak dengan toh Han bagus aja. Eh, eh, coba akan praktikakan kena anda karir aja Ini disambat sambat orang ulun nenek guru bakri itu aja betetawaan dari di masjid bujur gitu sidin bujur. Bujur aku kan sarik kada sambati jangan ada apa-apa. Hmm. Nah, lalu kita membahas yang pertama. Ini masuknya di tasawuf alam alam roh ini. Alam pertama kita berada di alam roh. Jamaknya arwah. Rahim jamaknya arham. Roh, arwah, rahim, arham. Jamak taksir. Wahwa mataghayyara an fihi bina'i mufradih. Yas'alunaka 'anir roh. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا roh lalu asalnya roh tuh mana Allah menciptakan asal batang tubuh kita ini dari sumber nur junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al arwahu junudun mujannadatun kata Rasul. Wa mata ta'arafa ikhtalafa wa mata tanakara ikhtalafa. Di ketika kita diciptakan oleh Allah taala roh karena sumber dari nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana abul arwah wa Ibrahimu abul millah wa Adamu abul jasad wa bi ba'd riwayah abul basar. Aku kata Rasulullah bapak dari seluruh roh. Ibrahim bapak dari segi agama. Adam bapak dari segi batang tubuh. Roh kita adalah sumber dari Nabi Muhammad. Agama kita sumber dari Ibrahim. Batang tubuh kita sumber dari Nabi Adam. Jelas adik-adik kita ini orang mulia jelas kita ini orang mulia roh kita adalah Nabi Muhammad agama kita Ibrahim batang tubuh kita ini adalah Nabi Adam ketika orang ini termasuk ulul azmi orang yang sangat diistimewakan oleh Allah inilah sumbernya kita ini jangan sampai tindakan kita menyupanakan orang nang bertiga ini Jangan sampai pekerjaan kita memberikan malu kepada Rasulullah. Jangan sampai pekerjaan kita memberikan malu kepada Nabi Ibrahim. Jangan sampai pekerjaan kita memberi malu kepada Nabi Adam alaihissalam. Di ketika roh kita diciptakan oleh Allah belum lagi bermasuk ke dalam batang tubuh. Nah, roh itu apa hakikatnya? La ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahunya hanya Allah. Sama dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak ada yang tahunya hanya Allah. La ya'lamu hakikatuhu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikat Nur Muhammad itu terkecuali Allah. Lalu pada ketika kita berada di alam roh, roh itu berbaris laksana tentara yang sedang berangkat perang berbaris tentara pamata pada ketika kita berada di alam roh itu sudah kenal mengenal pamata di ketika berada di alam roh itu kita sudah saling kenal mengenal lahir ke dunia Taarofa kita akan berkasih sayang. Wa mata ta'arafa i'talafa, kita berkasih sayang. Ba ba baikan. Kada bingung. Kada bingung. Orang hulus sungai badang sana kan angkat lawan orang tamban, orang anjir. Tak gara-gara taumbai naik ke haji aja. Padahal kan suap pertemuan tidak pernah pertemuan. Kenapa maka kata Umbai bersama-sama naik haji? Badang sana kan angkat. Jangan bingung. Kenapa? Di ketika berada di alam arwah sudah bababaikan. Tetapi sebaliknya, wa matatana karo ikhtalafa di ketika berada di alam roh itu sudah beringkar-ingkaran kada bababaikan bababalakangan lahir ke dunia tanah karok maka beringkar-ingkaran bakal lahir kada bingung kita gitu. abah lawan mama bah bacucu arau kada bababaikan bemasak balain rumah sama-sama ganjil kada ada kada rusia nang itu badang sanak kada baba baikan ada kada manusia. jadi kita ini aku bingung kita ini bingung lagi kakanakan sama-sama lawan abah mama ya Allah sakalambu sama badang sanak bakalikiran sama badang sanak basimban balasam sama pada badang sanak bibinian sama pada bibinian lakian sama pada lelakian umat damai aman rukun di rumah tangga pak abah mati pak abah mama nang meninggal dunia nang lakinya babini nang nang lakinya babini nang bininya balaki sakalinya sama pada Tuhan kada berawaan bingung lagi kakanakan beragapan sakalambu lagi kakanakan balasam lagi kakanakan besimban sama-sama babaya pak sama pada Tuhan nang lalakiannya babini bibiniannya balaki sakalinya kada berawaan bungol pada kakanak Bujur gak ada? Ada aja kah orang ada berawaan bedang sana? Ada aja kah? Oh, banyak di Banjar salinya lah. Kan pian juga mah nyambat. Itu kada bingung. Wa mata tanakara ikhtalafa, kalau wa mata ta'arafa ikhtalafa. Nah, lalu kita sedikit masukakan bahwa roh kita ini sumber dari nurnya Rasulullah. Musahadahkanlah nur itu pada ketika kita beribadah. Fanakanlah diri kita waktu beribadah kita tidak ada yang ada hanya nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Disinilah akan mendapat martabat ikhlasul arifin, ikhlas yang paling tinggi karena tidak ada pengerasaan dirinya lagi. Nah ada hanya nurnya Rasulullah. Di orang berjalan di alam nur. Mengaji di nur Muhammad. Bukan mengaji lawan Muhammad nur. Inilah yang pernah diceritakan oleh abah guru kita di Sakumpul lawan Al-Fakir beliau mempraktikkan memfanakan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak berusia tujuh tahun tujuh tahun sudah mempanakan nur Muhammad tuh beliau tuh alimul alamah napa Muhammad baikong Kenapa dia orangnya yakzatan lawan Rasulullah? Mulai usia tujuh tahun tidak lagi memandang diri nang ada hanya Muhammad pada pandangan batin. Sulit diperdalam sulit. Kalau orang berjalan dari segi zikir memandang tauhidul af'al, itu kan dari zikir, jalannya dari zikir. Tapi mana hebatnya antara jalan Nur Muhammad dengan jalan zikir? Waktul buyut min abwabiha qasimi amdadik fi ibadik ana madinatul ilim wa aliyun babuha lebih cepat memandang Nur Muhammad ketimbang daripada zikir. Maka apabila sudah merasap dalam batinnya aku tidak ada yang ada hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemuliaan orang itu tidak bisa dipadamkan lagi. Tambah mulia terus. Kenapa Nabi Adam maka mulia? Karena mengandung di sulbinya adalah Nabi Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam dimasukkan ke dalam surga hidup-hidup jika rahasianya. Kenapa orang itu menjadi ulama, menjadi idola pada masyarakat? Karena dia memandang bukan dirinya lagi, dipandangnya adalah nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saya ulangi mengambil berkat guru kita guru sakumpul mulai usia tujuh tahun sudah memfanakan nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri cerita sama kita. Sesuai, Pak, sesuai. Amalia orang sesuai, etikat orang sesuai. Batin orang sesuai. Mana ada majelis taklim yang sampai bematian? Ada majelis taklim bematian. Majelis taklim kita bematian lah. Majelis taklim kita mengantukan. nengintukan harap bana membahas-bahas menyalahkan orang guru napa guru guru napa itu pembinian guru napa nang porno ninta saurang apa karamat apa istimewanya adalah batin memandang musahadah Nur Muhammad sejak usia berapa Tuhan ini aja banyak lepas Ya Allah jadi kalau orang tadi sembahyang tidak memandang lagi diri yang dipandangnya Muhammad, nurnya Rasulullah. Nyengalih juga terlalu dalam. Terlalu dalam berbahaya juga membawa masyarakat. Mun masyarakat kada banyak kada bisa berenang, kada bisa bakunyung, bawa ke dalam-dalam berbahaya. Nang membawa tersalah. <laughs> Nang membawa bunga. Kenapa orang kada bisa bakunyung dicaburakan ke laut? Paham gak? kakak anak dan bertahap. Jadi mengaji tasawuf itu bertahap, jangan langsung mengaji Nur Muhammad. Syariat, tauhid, syariat, kemudian baru tasawuf. Ini langsung mengaji Nur Muhammad. Iya, nang ada puasa bulan Ramadan. Ini buatnya aja Nur Muhammad juga nang ada puasanya. Hah, हाँ हाँ setelah lahir kakak-nakannya jadi dibarin apa ya mulai pisang lah nang bahari pisang lah pisangnya tuh kan dipisat diracak-racak nah, suapakan imbah pisang <clears throat> benaik sedikit. Nah kada ada besun-sunan bah itu kada ada. Apalagi susu sapi begini, eh. mulai lagi halus mengisap susu sapi aja. Tuha ya, nah kayak kalakuan kayak sapi itu ya, itu balingkur aja orang maghrib sembayangan. <laughs> Kada ada mengisap susu mamanya kada ada. Susu sapi aja yang diisap. Jadi tuha ya, jadi sapi itu. Orang tarawihan lingkor, lingkor. Orang tarawihan balalatupan. Iya nih tata. Jadi sapi kalau kawan. Eh di mama api aja sasarah aja sudah di mama api aja tahu aja pian pada dalam pengasaran bacaan pian tahu aja sudah di mama api aja bepala benar guru bakar itu aja memadahkan aku sapi mata-mata aku bahari kada disusui mama aja sapi dipadahkan aku bisa sapi juga Iya nang ulun itu kan ada kayak apa aja ganasnya binatang kada pernah memperkosa manusia <laughs> ya kalau tuh. Tapi kalau manusia ganas sama binatang diperkosanya. <laughs> Sudah kalau dikisahkan orang bakame sapi baundur. <laughs> orang bakame cur sapi baundur tabuat kada inya juga bungol kaba kami karas sakada de mungkin memperkosa sapi lawan pulang sapi bau tuh ada buka kaba kami bungol bener juga itu daripada Iya nang jero ulun-ulun kisahakan tuh nah. Makanya nyaman jero balaki orang alim tuh nyaman. Ilmu pengetahuan dapat, babacaan di rumah hari-hari, suban minggu babacaan biar kada kasih tu kamari lagi mun bibinian ini kada kawa bepiit di rumah karena laki kada ada babacaan di rumah mun bini Tuhan guru biar bepiit di rumah inya sudah babacaan setiap minggu di rumah nah itu makanya Tuhan guru tuh jadi rebutan hmm. makanya jadi ulun kan ada nang paling ngalih bener menjawab tuh paling ngalih benar pesapona ngalih bener menjawab bibininya tuh datang bungas galong noh bila hendak dua jari tiga jari bungas benar orangnya motor nyupir saurang datang han bawa datang ke rumah membawa butol kada, apa kada bawa ucap olon minta banyopian oh iya. itu nang alih benar menjawab tahulah ayo kadang alih lah menjawab ulun hendak minta banyopian caknya membawa butol kan minta tawarakan ya lah ayo dipemaklumi aja sudah orang nalocon nih nakal itu tapi bina dia anu ya iya nah kisahkan bibin ini kasihan handak bener bela kituan guru cuma nasib kada sampai kada kawa ya tapa bini tantara maaflah mau ada tantara <clears throat> nanaran tantara belaki tantara kasihan ya Allah Nuhan dikirim murang ke Ambon, danu kirim murang ke Aceh, Papua untuk perdamaian. Nang bini ini kada kawa mairingi dan kada boleh umpat juga. Nah, jenang ya bini apa gunanya aku balaki nang ini baik berpisahan aja sudah. Siapa tahu kabul aku talaki tuan guru. Hmm. Bapisahan. Habis datang idah, memohon tarus lawan Allah supaya balaki tuan guru kada lawas bapara polisi ini minta maaf pulang aku lawan polisi nanaran polisi pulanglah dan dipindah-pindah orang ya kalau tak maka nang bini ini kada mau mairingi kada apa jadi kada mau mairingi mama bibinian masih hidup dipindah orang jauh jangan bini sudah berpisahan aja kita apa gunanya aku balaki laki kasih tuh kamarin itu nah manggagatali nara paham jalo manggagatali teh bapisahan tapi tetap berdoa ya Allah siapa tahu karena ada manfaatnya bapisahan nenek habis datang idah baparak tuan guru dengarkan dahulu mengeluarkannya nang naran tuan guru kada kemana-mana pindah kada apa kada gawian sidin kada banyak di kamar aja kan sabulan ya pian kisahnya pohon sarai nang di halaman tuh mati tahu lo ke pohon sarai bila subuh nang bini ini mandi tuh kopi tilasan pohon sarai kaina tang hari mandi pulang di palar sidin aja pulang bila tang hari mandi ambil nang karing tuh pulang pohon sarai tilasan sabulan ya Sarah itu mati dah karena matahari lagi sih situ anak tuan guru <laughs> nyaga hujan kada banyak <laughs> namun abah guru sakumpul mah gini iba kisah Hah? mana sebih tarus itu nah sampai tak guring-guring pintil susu nang bini diulah tasbih tasarah <laughs> pian aja anak datang datang anak ada kada eh aku ta, jangan terlalu banyak dikuyai apalagi bulan puasa nenek karena di kalotok kan di jalan kan lawan di, di motor pohon sarai mati le jar kayak ini mengantuk juga sadang mesti ya sudah. Nah, nang kita ambil nih kawakah mempana akan diri kita nih. Pada pengerasaan batin kita hilang. Kita kan ada, nang ada hanya Rasulullah dipandang. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rasfam minad diyami. Lengkap dalilnya. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud إلا وهو متلقى عن زين الوجود kita membaca aja cuma kada paham فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود apapun yang baik itu adalah Rasulullah nampak pada orang-orang tasawuf apalagi baca salawat begini ay panak lalu dada lalu diri kita pada hakikatnya Muhammad akan membaca salawat pada diri Muhammad ini api apik lah. Belinya kada paham ya. Satu. Kita berada di alam roh. Siapa pimpinan roh kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Abdullah maka menjadi idola manusia? Karena Abdullah di sulbinya ada nurnya Rasulullah. Kenapa sebabnya ulama itu menjadi idola bagi masyarakat? Karena batinnya bukan memandang dirinya lagi, yang dipandangnya adalah Rasulullah. Apapun yang dilihatnya Rasulullah. Pohon tidak ada. Jakanya kada Rasulullah pohon itu tidak ada. Makhluk yang banyak ini tidak ada. Jakanya kada Rasulullah kada ada makhluk ini. Jadi pandang banyak satu hasil. Mudah-mudahan kawa ma'amalakan. Mudah-mudahan kau mempraktikkan. Amin. Insya Allah lapang biar kalau kita memandang di sana tapi kada kawa banyak gawin ini pas sama rasok dulu bagaimana pemulaan pemulaan tuh rasok kada kawa bakal karasan gamat, rasok nah anu pina anak rasok pulang nah mauknya pian nenek minggu akan datang sungsungi sedikit lah insya Allah setengah tujuh mulai jadi jam tujuh kita mulai babacaan jadi jam 7 salah. Jadi jam setengah 7 mulai, jadi karena jam 7 sudah selesai napa? selesai tahlilannya. Sampai tahlilan selesai. Jadi mulai jam 7 lalu sejam jam 8 turunan. Nang ke kantor, nang mana berdagang, nang mana kesibukan nang lain, kada mengganggu. Setengah tujuh. Jadi mumpian kaya datang setengah delapan, anak bulikan orang jangan sarik ulun tuh. Alam yang kedua adalah alam rahim. Yaitu kita berada di perut mama. Alam pertama di alam roh adalah luas. Masuk ke dalam alam rahim adalah sempit. Kita di dalam perut mama alam rahim. Dari nutfah, mutra, alakah, janin, wildan sabab kuhul haram tujuh perjalanan kehidupan kita setitis air mani ditakdirkan oleh Allah menjadi kita manusia alham nutfah mutfah alaqah janin apa yang kita makan di dalam perut darah Intinya apa? Kalau kita ingat dalam perut, kita hidup kada sombong. Kayak apa aja di dunia ini alimnya tetap dalam perut mama. Kayak apa aja alimnya tetap kita makan darah dalam perut mama. Untuk meredam kesombongan, ingat asal kejadian. Kita ulangi. Untuk memotong dan meredam sifat sombong, ingatakan kita dalam perut mama. Setitis air mani. Di mana keluarnya air mani itu? Keluarnya di mana? Ini walaupun Tina porno tapi patut dipikirkan. Terserah lawan sampian mentafsirkan. Tapi tujuan ulun adalah untuk menghinakan diri kita. Keluarnya Banyuman itu di mana? Di dahi kah? Kalau pang di tempat yang mulia didahi kada. Di mana? Otoh longor. Iya nang kakak anak nang kakak anak nang lucu umur lima tahun. Mak mak jangan kau itu apa? alun jauh waktu dalam parutian itu ja asa karasaan ada malu dahi. <laughs> Ujenang kuitan maaf ini malu dahin apa malu maludahi? Mana ada orang maludahi di parut ikan ke kepala? Paling-paling abah ikam, <laughs> oh jenang kuitan dia. Lain mah aja. Abah aja berambut. Nah maludahi ulun tuh jangan ada sing rambutan. Makanya harap beda litolitus, hujan. Makanya liurnya likat, ujar. <laughs> Jenang kuitan, orang oh, kalau, Ada maksud ulun tuh hinanya kita dalam perut Imbah lahir, rambut keriting, mata galak, hidung mancung, warna kulit putih kuning, alim, akak potongan, aku paharatnya, bungol. tuh asalnya napa Asalnya di mana keluarnya? Masuknya Banyumani di mana? Batahannya Banyumani di mana? Keluarnya di mana? Keluarnya di mana? Keluarnya di mana? Eh, ada kalau kisah bidan nang laki ongot ongot dihiga nang bini balik sarah nak beranak dikajuti oleh bidan tarik ya bidan tarik nang laki ini narar menarik lah nah mancap mahal ke dalam ganangan rambut nang bini ah rambut nang anak sekalinya rambut umanya <laughs> Tuh karena bulik nih, tonarana ingat. Lihat hinanya kita pak. Lalu sugih, lalu bapangkat, lalu alim, lalu keturunan hebat, lalu bungas. Agaklah, ingatakan asal kejadian. Dua alam. Alam roh, alam rahim. tuh ada panjang kita sanya. Nang panjang bandar kayaknya nang tiga nang, nang tiga akan datang yaitu alam dunia dan lagi alam kubur dan alam kiamat itu naman dua tiga tahunan pembicaraan Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul iktikaf di masjid, dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kegiatan kita diterimanya. Segala hajat dan permintaan kita dikabulkannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.